pada keluarganya dan para sahabatnya beserta seluruh kaum muslimin sampai nanti hari kiamat insyaallah Kemudian dimohon kepada yakni para jamaah yang masih di luar untuk segera masuk ke dalam karena insyaallah ya ini kajian akan segera kita ya ini mulai Ayo lekhwa rahimani wa rahimakumullah wa hadan ya wa iyyakum.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 Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah Hakikat hamba-hamba Allah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Itulah din. Itulah nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang sepantasnya orang-orang yang mereka senantiasa berlomba selalu berlomba untuk mengejarnya. Akan tetapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi ketika kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui dan tidak memahami benar hakikat nikmat ini maka sebagaimana yang terjadi sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiyas syakur ternyata orang-orang yang bisa memahami ini nikmat dan kemudian dia bisa mensyukuri nikmat ini untuk diteguhkan oleh Allah di atas nikmat ini Allah sendiri menjelaskan qalil sedikit. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma aktsaran nas bimu'minin walau kharasta." Kebanyakan manusia ternyata bukan orang-orang yang meraih iman, orang-orang yang beriman. Sekalipun engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan semua manusia menjadi beriman. Kita bersyukur kepada Allah dan kembali memahami besarnya nikmat ini khususnya kehidupan kita di zaman ini. Kehidupan yang kita senantiasa pahami diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyam as-sabr. Kehidupan di mana kita hari hidup ini adalah hari-hari yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari-hari bersabar. Al-qabiduna 'alal kitabi wa sunnah. Qalqabidina 'alal jamr. Karena di hari itu orang yang memegangi nikmat berupa hidayah, nikmat berupa Islam, berupa iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal jamr. Seperti orang yang memegang bara api. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au beliau mengingatkan mereka ini adalah kemudian menjadi sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Bada al-Islamu ghariban wasayaudu kama bada'a. Islam dulu nikmat ini datang ghariban asing. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap tidak memberikan nilai, bahkan dimusuhi, ditentang. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada manusia. Datanglah pertolongan Allah Azza wa Jalla wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja akhirnya banyak kemudian setelah manusia memahami petunjuk Allah ini masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong namun telah menjadi sunatullah wa sayaudu kama bada'a ternyata nikmat ini pun kembali lagi sebagaimana awal mula fatuba lil ghuraba' Maka berbahagialah orang-orang yang mereka kembali menjadi orang-orang yang terasing dengan nikmat ini. Unasun solihuna qaliluna fi unasin su'in kathirin. Mereka itulah orang-orang yang telah meraih menjadi orang-orang yang solih dengan nikmat ini di tengah-tengah manusia yang su yang jumlahnya banyak. asatidah al ilm ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dan di antara nikmat yang harus kita syukuri dengan kuat di dalam kita memahami nikmat ini nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan kepada kita semua untuk mau menjadi hamba-hamba yang tahu bagaimana caranya mempertahankan nikmat Allah Azza wa Jalla hidayah ini. Itulah nikmat yang disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Al-Imam al Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini Dua ayat yang pertama adalah hakikat daripada tujuan nikmat. Adapun dua ayat yang kedua adalah penyempurna daripada nikmat. Nikmat yang pertama berupa meraih iman dan amal soleh, berupa mendapatkan ilmu dan amal soleh, senantiasa akan sabat, senantiasa akan tetap. Kalau nikmat yang ketiga dan keempat itu ada, yaitu kita bisa menjalankan tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Kita mau menjalani untuk menjadi hamba-hamba yang mau duduk, mau mendengar, saling mengingatkan, saling menasihatkan di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Karena kita tahu hakikat daripada nikmat iman yang ada di hati kita adalah sesuai dengan kondisi hati kita. Banyak dalil yang menerangkan tentang kondisi hati manusia. Sehingga Rasulullah SAW alaihi di antara doanya yang paling banyak, "Ya mukallibal kulub tsabbit kalbi ala dinik." Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya nikmat hidayah, nikmat iman yang dasarnya ada di dalam hati kita rentan Sangat mudah sekali untuk berubah. Sebagaimana hati manusia dinamakan hati adalah kasratu takallub karena banyaknya berubah-ubah. Bahkan diterangkan di dalam dalil bahwasanya hati manusia adalah seperti rish, seperti bulu yang ada di gurun yang luas. Angin yang remeh yang kecil saja menerbangkan bulu itu. Dan itu hati manusia keadaan seperti ini ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bertambah hari bertambah hari fitnah bertambah kuat tu'radul fitan alal ke ka'ardil hasir fitnah fitnah itu terus dihamparkan oleh Allah seperti orang menganyam tikar maka kondisi kita yang seperti ini sangat rentan sangat tidak nyaman Bagaimana nikmat hidayah ini kita bisa pertahankan, kita bisa jaga. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya hakikat sempurnanya nikmat dan nikmat berupa iman dan amal soleh itu ada kalau kita mau menyempurnakan nikmat ini dengan terus menerus tawasau hak tawasau bis sabr. Dan ini pula yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu hakikatnya adalah semua yang ada pada asalnya tidak ada kebaikan. Maluna, terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di dunia apapun yang dikerjakan pada dasarnya yang diraih adalah mal'un tidak ada kebaikan, nggak ada barokah, kerusakan. Sebagaimana Alimah Ibnul Qayyim banyak menjelaskan masalah ini dalam kitab satu Lafan. Beliau mengutip wasiatnya Imam Hasan Al-Basri bahwasanya Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Azza wa di dunia adalah untuk mendapatkan adab untuk meraih adab, dunia ini menjadi adab. Dan demikian pula Nabi kita SAW telah mengingatkan as-safar nisful adab. Musafir itu adalah separuh dari adab. Kita di dunia ini musafir atau menetap? Musafir. Hakikatnya yang dilakukan oleh manusia di dunia adalah adab. Itu yang juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama liyu'adzibahum biha." Hanyalah Allah memberikan harta pada mereka. Hanyalah Allah memberikan anak-anak mereka, generasi mereka, sumber daya manusia mereka, kata Allah Azza wa Jalla, "Liyu'adzibahum biha." Untuk menjadi adab. Ini dunia yang ada. Bagaimana kita bisa selamat dari ini? Bagaimana kita bisa menjadi keadaan kita ditolong oleh Allah? Maka diingatkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa dzikrullah." Kecuali peringatannya Allah. Wa ma wallahu dan apa saja yang digunakan untuk menegakkan peringatan. Siapa yang paling berhak untuk bisa menegakkan nikmat peringatan Allah ini kemudian dia tertolong tidak masuk dalam orang-orang yang hidupnya di dunia terlaknat au muallimun au muta'allimun orang yang punya kepentingan dengan ayat Allah siapa mereka muallim orang yang mereka diberikan oleh Allah ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu au muta'allim atau orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk kepentingan dengan ilmu dia belajar mereka lah sebenarnya pembawa dikro pembawa peringatan dan hati manusia sebagaimana para ulama ketika mendefinisikan tentang iman al imanu yazidu wa yankus tidak sebagaimana definisinya orang-orang alul bidah iman itu adalah syai'un wahid Ketika orang sudah punya iman itu seperti orang murjiah, maka sudah iman itu ada selama-lamanya. Tidak akan terganggu apa-apa. Biarpun orang berbuat dosa, biarpun orang zina, tidak apa-apa imannya. Ini semuanya adalah khayalan kosong tentang iman. Iman yazidu wa yangkus. Dan iman ini ada kaitannya dengan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hati manusia kalau dia tidak menuju kepada sesuatu yang benar berhenti atau menuju yang lain Hah? kalau dia tidak menuju pada yang benar berhenti atau menuju yang lain hati manusia gimana Hah? pernah berhenti hati itu dari menginginkan sesuatu pernah manusia berhenti dari berbuat sesuatu enggak Orang gila di jalan aja tidak pernah berhenti berkeinginan. Tetap dia berkeinginan, tetap dia berbuat. Di sini mengandung makna iman itu kalau kita tidak upayakan disyukuri supaya bertambah, dibiarkan yang terjadi tetap atau berkurang. Hah? Berkurang. Al imanu yazidu wa yankus. Maka nikmat yang paling agung di dalam agama ini setelah kita diberikan oleh Allah iman, diberikan oleh Allah amal soleh, jangan merasa aman. Dan itu tegaknya, istiqomahnya, kalau kita mau selantiasa mengambil kepentingan di dalam peringatan Allah. Mau mendengar nasihat, mau menasehatkan, mau dinasehati, mau diperingatkan, mau mengambil peringatan dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tatkala kita ditolong dapat berkumpul sebagaimana kesempatan yang barokah ini asatidah ikhwani wa akhwati fiddin talabatal ilmi yang dirahmati oleh Allah dan di antara masalah yang paling menentukan di dalam nikmat ini adalah tatkala pengajaran ini tetap ada. Sebagaimana tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat diangkatnya ilmu. Hakikat diangkatnya ilmu bukanlah semata-mata nususul ilmi itu hilang. Tapi dihabu ulama uhum, Perginya para pembawanya. Maka di antara penjagaan Allah Azza terjaganya nikmat iman, nikmat agama dengan terjaganya pembawanya ilmu yang benar. Dan hakikat terjaganya pembawa ilmu yang benar ini hakikatnya adalah terjaganya pengajaran yang mereka bawa. Walaupun dia masih membawa ilmu, masih menghafal dalil, masih menghafal Quran masih menghafal sunnah tapi kalau kemudian dia tidak bisa membawanya dengan benar maka ini pun menjadi rusak dengan demikian menjadi jelas apa yang dulu kita telah jelaskan umat ini butuh kepada robbaniyina fi hadhil ilm umat ini butuh orang-orang robbani di dalam ilmunya Allah dan itulah hakikat pewaris ilmu yang benar dari Nabi para pembawanya yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dulu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebulan yang lalu. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat kunu rabbaniyin ay fuqaha hukama. Mereka adalah orang-orang yang fakih, punya ilmu dan mereka adalah orang-orang yang punya hikmah. Orang yang bisa menempatkan kebenaran-kebenaran pada tempatnya. Itu yang kemudian diantaranya diterangkan ulama' alladzina yurabbin nas min sigaril ilmi ila kibarihi mereka inilah orang yang selalu berusaha mendidik, menumbuhkan, membimbing manusia dari kecil-kecilnya ilmu sampai besarnya ilmu. Yang dimaksud dari kecilnya ilmu sebagian ulama menerangkan dari usulnya ilmu sampai cabangnya ilmu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan rusaknya agama ini dengan rusaknya pembawanya diisyaratkan dalam riwayat yang lain min asrati saah ayyul tamasal ilmu anil asogir ciri dari kehancuran terjadinya kiamat kalau ilmu diambil dari orang-orang kecil orang-orang yang mereka bukan pembawa ilmu yang benar walaupun Quran masih ada walaupun sunnah masih ada kitab ulama masih ada, maka butuh kepada pembawa yang benar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Maka pembahasan kita pada pagi hari ini Kita akan lanjutkan bagaimana kita mengambil nasihat para ulama Hakikat daripada kita mengambil nikmat ini adalah kembali kepada benarnya jalan karena itu puncak daripada doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab satu Lafan salah satu ciri hatinya orang yang sehat di dalam agama ini ihtimamuhum bitaskhihil a'mal a'dham Salah satu ciri benarnya seseorang di dalam jalan ini kepentingan dia membenarkan jalan, membenarkan amal itu lebih besar daripada kepentingan dia sekedar beramal. Sementara kebanyakan orang lebih banyak mementingkan beramal. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Asatidah talabatul ilm ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Masalah tarbiyah. Masalah pengajaran adalah intinya pewaris ilmunya Nabi. Karena kalau tidak, setiap orang yang membawa dalil berarti dianggap pewarisnya ilmunya Nabi. Tidak. Kembali kepada bagaimana orang ini pembawa ilmu yang benar. Dan peringatan kita tentang masalah ini adalah peringatan yang sangat mendesak. Lebih-lebih lagi pada masa-masa di mana sekarang ini puncak daripada usaha kita seperti yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan banyaknya orang-orang yang sakit Banyaknya orang-orang yang sakit. Yang kepentingan orang yang sakit ini apa yang dia lakukan? Kepentingan orang sakit itu apa? Hah? Sembuh. Bagaimana dia sembuh? Banyak orang sakit membiarkan diri karena dia tidak tahu kalau dirinya sakit. Akhirnya tetap sakit. Ini yang pertama diterangkan Ibnul Qayyim. Yang kedua, banyak orang yang sakit yang dia sudah sadar kalau dirinya sakit, kemudian dia membiarkan diri. Kenapa? Ada orang sakit, dia tahu kalau dirinya sakit, tapi dia membiarkan diri. Ada nggak kasus seperti ini? Ada nggak? Ada. Kenapa coba? Kenapa? Karena berobat itu sakit. Berobat itu enak apa tidak enak? Berobat itu tidak enak. Berobat itu menyakitkan. Maka lebih baik dia membiarkan dirinya sakit daripada diobati. Karena diobati itu susah. Harus disuntik, harus makan diatur, tidur disuruh tidur di sini, ini diobati. Maka banyak orang lebih baik saya sakit daripada saya diobati. Sehingga tetap dia sakit. Yang ketiga, ada orang yang dia sakit dan berobat berobat dia sudah mengobati dirinya di dalam rumah sakit kemudian tidak ada dokternya tidak ada dokternya bagaimana akhirnya tetap sakit atau sembuh secara dohir ya tetap sakit yang keempat diterangkan Ibnul Qayyim terkadang mereka sudah berobat dan mereka memperbaiki diri kemudian ada orang yang membimbing dia tapi berhenti di jalan Kadangkala yang berhenti bukan cuma yang sakit, yang sakit juga putus asa, yang obati juga putus asa. Banyak kan orang begini? Yang jadi dokter sudah merasa putus asa, yang sakit juga sudah putus asa. Sudahlah saya nggak bisa ngobati kamu. Yang yang sakit juga begitu, udahlah biarlah. Kenapa? full sober, wa full yakin. Kata Imam Ibnul Qayyim ini terjadi karena lemahnya keyakinan dan lemahnya kesabaran. Kalau seandainya dia memiliki keyakinan yang kuat dan memiliki kesabaran yang kuat, dia tidak akan begitu. Dia akan terus dan sampai kepada tujuannya. Maka kesempatan ini di antara masalah yang sangat penting. Dalam sebuah tulisan yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Kiti di dalam tulisan beliau Ma'alim Tarbawiyah li talibi asnal wilayati syar'iyah Beliau menjelaskan di dalam tulisan ini panjang lebar yang intinya mengingatkan kepada kepentingan kita yang paling besar di dalam nikmat hidayah ilmu ini. Beliau menasihatkan hakikat daripada nikmat ilmu ini adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi. Akan tetapi beliau mengingatkan di dalam masalah ini ilmu ini butuh kepada rijal. Kata beliau, lakin lihadal ilmi rijalun wa ayyu rijalin lihadal ilmi ummatun faragat awqatahu tarju bihi rahmatallahi wa tatma'u fi afillahi subhanahu wa ta'ala laha akhlaqun beliau mengatakan akan tetapi ilmu ini membutuhkan rijal, membutuhkan orang yang membawanya. Ilmu ini adalah obat dan butuh kepada orang yang harus dijalankan untuk mengobati ilmu ini. Dan beliau mengingatkan manakah rijalnya ilmu, manakah sebenarnya pembawa ilmu? Mereka adalah ummatun faragat awqataha Awqatuha tarju bihi rahmatallah mereka pembawa ilmu ini adalah umat yang telah memenuhi waktu-waktunya, telah menghabiskan waktu-waktunya di dalam ilmu ini. Kemudian tarju rahmat Allah. Mereka senantiasa berharap kepada rahmat Allah dan mereka senantiasa menginginkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini menunjukkan rijalul ilmi ini punya ciri pokok dua. Yang pertama, mereka adalah orang yang seluruh hidupnya untuk ilmu. Mereka adalah orang yang punya kepentingan besar dengan ilmunya Allah secara dohir. Mempelajarinya, mendadaburinya, menggajinya, mengambil faidah, menuntut ilmu, menasihatkan umat secara dohir. Mereka punya kehidupan dengan ilmu. Kemudian yang kedua, mereka punya kehidupan di dalam hatinya. Mereka lah pembawa rijalul ilmi yang benar yang kemudian ilmu ini akan bisa memberikan manfaat kepada manusia termasuk khususnya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kalau mereka punya kehidupan hati yang benar. Disebutkan oleh beliau di sini, mereka menempuh ilmu ini untuk meraih untuk mencari rahmat Allah dan mereka menempuh ilmu ini karena mereka tamak bagaimana mereka diampuni oleh Allah. Karena itu diterangkan oleh beliau, mereka ini adalah laha akhlakun. Sammat biha ila a'alil fadail. Mereka ini memiliki akhlak, memiliki kepribadian, memiliki sifat-sifat yang dengan sifat itu mereka akhirnya naik kepada ketinggian ketinggian dari keutamaan. Ini yang disampaikan oleh beliau dengan nasihat ini bahwasanya ilmu ini butuh rijal. Butuh pembawa. Jika pembawanya adalah orang-orang yang benar, pembawanya adalah orang-orang yang sebagaimana diterangkan oleh beliau, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Ini secara umum yang dinasihatkan oleh beliau. Bahkan beliau mengingatkan Lidhalika akibati fillah hadhil mas'uliyatu al adhimatu Wahadihil amanatul jalilatu al-karimatu Khamalahal ulamaul amiluna Wastiqatul muaddiluna khamaluha fabalaguha anillahi wa aqamu biha hujjatallahi ala ibadih. Wahai saudaraku yang tercinta di jalan Allah, tanggung jawab yang besar ini dan umat yang luhur yang mulia ini yang membawa tanggung jawab ini siapa dia? Mereka pembawanya adalah orang-orang alim, orang-orang yang mereka memang dinilai oleh Allah meraih ilmu dan mereka mengamalkan. Mereka adalah orang-orang sikot, orang-orang terpercaya mereka lah pembawa agama ini dari Allah. Di satu sisi menjadi jelas, namun di sisi yang lain sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi dalam tulisan beliau Islahul Qulub Beliau menyebutkan tentang fenomena yang sekarang ini terjadi. Beliau mengingatkan keadaan yang sekarang ini terjadi tentang hakikat manusia memperbaiki agama ini, memperbaiki hatinya. Beliau mengatakan sebagaimana fattafaqa killatul atibba wa kathratul mardo wa khudutu amradin muzminatin lam takun fis salaf fastaddal bala'u wa al amru wa mtalaati duru wa turuqatu wal aswaqu al mardah wa qama kullu jahulin yutabbibun nasa yantabiku alaihi qaulul qaili wa ghairu taqiyin ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawin nasa wa huwa sakimun fenomena yang sekarang ini terjadi berkaitan dengan nikmat yang besar yang ditunggu oleh kebaikannya, yang ditunggu kebaikannya oleh seluruh manusia. Satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Beliau mengingatkan tentang keadaan sekarang ini fattafaqa qillatul atibba. Sekarang ini kenyataannya kondisinya sudah bertumpuk. Semua persoalan sudah menjadi satu. Di antaranya kata beliau killatul atibba sedikitnya dokter kondisi sekarang ini dokter yang sesungguhnya yang membawa obat kilah kemudian kata beliau wa kathratul mardo orang yang sakit banyak dokternya sedikit orang yang sakit banyak kemudian ditambah kembali bermunculan penyakit-penyakit yang lebih kronis yang dulu pada masa para salaf tidak terjadi. Penyakit di dalam masalah hati, masalah iman, masalah din. Penyakit ini bertambah hari bertambah besar. Kerusakan di dalam agama bertambah banyak. Yang sakit bertambah menjadi-jadi, dokternya kilah. Maka diingatkan oleh beliau fastad dal bala. Bencana ini menjadi besar, menjadi lebih keras watafakamal amru dan perkara ini menjadi bertumpang tindih menjadi rancu. Sampai beliau mengatakan sebenarnya sekarang yang terjadi wamtalaatid dur waturukat wal aswak hakikat yang ada sekarang di mana saja di tempat-tempat di masjid, di pasar, di jalan, di rumah-rumah banyak terdapat orang-orang sakit. Sakit agamanya. Dalam keluarga suami istri sakit agamanya. Kadangkala malah di majelis ilmu guru sama muridnya sama-sama sakit agamanya. Karena gurunya tidak menekuni di dalam jalan adab, muridnya juga tidak menekuni di dalam jalan adab. Penuntut ilmunya kondisinya juga parah, kadangkala juga gurunya kondisinya juga parah. Di tempat diajarkan ilmu, kondisinya juga dipenuhi orang sakit. Di jalan-jalan lebih-lebih lagi, di pasar lebih-lebih lagi. Maka diingatkan oleh beliau di sini yang menambahkan persoalan ini bertambah parah. Qama kullu jahulin yutabbibun nas. Orang yang dia sebenarnya bodoh, bukan dokter, bukan alim robani, bukan orang yang punya ketekunan untuk didik manusia, yutabbibun nas. Dia ngobati penyakit manusia. Dia ngobati penyakit manusia padahal dia adalah orang yang sebenarnya sakit sendiri. Fenomena ini Afwan Mungkin Ustaz Abu Nida saya mohon maaf Saya pernah sampaikan di beberapa pondok Paling tidak Pondok-pondok kita ini sekarang punya dua penyakit Penyakit pertama karena sedikitnya ustadz, sedikitnya guru yang ngobati santri-santri, akhirnya yang penting salafi. Tidak peduli, tidak peduli dulunya mantan preman. Tidak peduli dulunya sebenarnya orang yang ngawur dan dia tidak punya kemampuan untuk mendidik manusia. Dia tidak punya ketekunan untuk bagaimana mengajarkan ilmu yang benar bagaimana bimbing manusia, yang penting salafi. Akhirnya jadi masalah. Bagaimana wong dia bukan orang alim dan dia bukan orang yang punya kemampuan untuk mendidik mengajar manusia? Bermasalah. Masalah yang kedua, di antaranya di pondok kita ini kan ngajarkan ilmu-ilmu yang bukan agama. Kemudian kadangkala -kadang akhirnya ngambil guru dari orang luar yang mereka tidak di atas agama yang benar kemudian mereka juga membawa dampak penyakit yang sama. Ini satu kenyataan. Ini problem. Kalau sudah seperti ini, makanya banyak masakil. Ya, banyak masakil. Kenapa? Karena kenyataan yang terjadi Orang yang sebenarnya bukan dia punya wilayah untuk mendidik, yutob bibunas ngajar manusia, didik manusia, ngobati manusia, bukan dokter praktek. Pasti banyak masalah. Maka disinilah diingatkan, dibacakan oleh beliau, disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi. Beliau membacakan sebuah syair wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawin nasa wa huwa sakimun orang yang dia sebenarnya bukan orang yang bertakwa kemudian dia merintah manusia, ngajari manusia untuk bertakwa, hakikatnya sama saja seorang dokter yang ngobati manusia dia sendiri sakit. Dia sendiri aja problem. Bagaimana untuk mendidik manusia? Ikhwani wa akhwati fiddin asatidah Talabat ilmu yang dirahmati oleh Allah. Maka inilah masalah yang pokok sekali bagi kita di dalam masalah pengajaran bahwasanya ilmu ini yahtaju ila rijal. Ilmu ini butuh kepada rijal, butuh kepada pembawanya yang mengikuti jejak para ulama robani. Dari merekalah orang-orang kemudian akan mengambil ilmu yang baik dan kemudian murid-murid pun akan mendapatkan ilmu yang baik. Dan nanti murid-murid pun akan tumbuh menjadi orang-orang seperti mereka. Masalah yang pertama yang insya Allah pada hari ini kita ambil nasihat adalah masalah yang besar, masalah yang agung yang menjadi pokok persoalan di dalam pengajaran agama ini yaitu masalah ikhlas. Dakwah sunnah adalah dakwah mengajak manusia untuk ikhlas. Quran dan sunnah mengajak manusia untuk menjadi orang ikhlas. Dakwah salaf inti daripada dakwahnya adalah mentauhidkan Allah mengajak manusia untuk menjadi orang yang ikhlas. Ilmu ini keseluruhannya mengajak kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka di antara masalah yang paling dominan, paling besar di dalam persoalannya adalah masalah ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah tegak di dalam pengajaran, maka insya Allah pengajaran itu akan barokah. Pengajaran itu akan ditolong oleh Allah. Apakah dia seorang guru? Apakah dia seorang murid? Kalimat ikhlas ini adalah kalimat yang mungkin gampang sekali kita ucapkan. Tapi kita seringnya kurang perhatian, kurang punya kepentingan. Padahal ini yang menjadi dominasi tegaknya pengajaran. Kadangkala kita menjadi orang yang banyak lalai tentang masalah ikhlas. Kadangkala kita cuma cukup memahami definisi-definisi ikhlas, kemudian kita tidak mendidik diri, tidak menjaga diri, bagaimana supaya kita terus-menerus dalam keadaan menjadi orang yang ikhlas. Dalil-dalil tentang masalah ini berkaitan dengan bahwasanya inti daripada seluruh kemenangan adalah kembali kepada masalah ikhlas sangat banyak sekali. Di antara dalil yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla Perintah yang jelas-jelas Allah perintahkan dalam seluruh agama kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Tidaklah Allah memerintahkan, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan orang yang mengikhlaskan untuk Allah di dalam agama. Dan di akhir ayat Allah menyebutkan wadzalika dinul qayyim. Dan itulah agama yang qayyim, yang lurus. Di dalam ayat yang lain kemenangan itu jelas diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata kepada Iblis pernah berkata diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, fa bi izzatika maka demi sifat kemuliaanmu ya Allah, sifat izzahmu Benar-benar sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka orang-orang yang engkau ikhlaskan. Orang-orang yang ikhlas itulah orang-orang yang menang. Lebih-lebih lagi dalam membawa amanah ilmu ini. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, humul ladzi akhlasahum humul ladzina akhlasahumullahu li ta'atihi wa asamahum minal ghiwayati li kamali imanihim wa badlihim aksama fi wus'ihim fi ta'ati rabbihim Beliau sesak di ketika menjelaskan ayat ini Mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah menolong mereka untuk ikhlas Di dalam mentaati Allah Kemudian Allah menjaga mereka Dari penyimpangan Kenapa? Karena Ikhlas itu adalah puncak dari sempurnanya iman. Dengan demikian, bangunan yang paling tertinggi di dalam pengajaran agama ini yang harus ditegakkan adalah bangunan kehidupan iman. Kehidupan hati. Karena ikhlas itu bukan datang tiba-tiba. Ikhlas itu adalah dibangun dengan pengajaran iman yang terus-menerus dididik, diajarkan dengan petunjuk yang ada di dalam kitab dan sunnah sampai meraih sempurna dengan cara yang benar. Tidak mungkin ikhlas itu datang tiba-tiba. Ketika orang kemudian telah meraih pengajaran iman yang benar, kemudian lahirlah sikap-sikap yang benar di dalam hatinya, maka akan tumbuh menjadi orang yang ikhlas. Dan kalimat ikhlas ini ada sebuah definisi yang sangat bagus dinasihatkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya ikhlas itu adalah sebuah proses yang harus dididikkan, harus selantiasa diajarkan kepada diri kita semua. Sedikit demi sedikit tiap hari tidak ada kepentingan kita yang paling besar bagaimana mendidik diri untuk menjadi orang yang meraih ikhlas karena ini kemenangan. Ini sumber daripada kemenangan yang paling besar. Di antara definisi yang dinasihatkan oleh para ulama dalam sebuah tulisan Hadal Ikhlas liman aradal ikhlas. Salah satu definisi yang bagus dinasihatkan tentang ikhlas ini yang ini menunjukkan bagaimana cara meraih kemenangan dengan ikhlas. Lebih-lebih lagi di dalam masalah pengajaran. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadari ilal khaliki ikhlas adalah sikap di mana seorang hamba lupa melupakan melihat makhluk dengan wasilah terus menerus ia melihat Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dia melupakan melihat makhluk bagaimana caranya supaya dia bisa melupakan melihat makhluk dengan terus-menerus dia melihat Allah Subhanahu wa taala kita tahu dalam hidup ini manusia cenderung melihat makhluk atau cenderung melihat Allah Azza wa Jalla secara umum. Kemana manusia lebih banyak melihat di dalam hidupnya, konsentrasi dalam hidupnya Allah atau makhluk? Hah? Setelah hidup di dunia ini yang lebih banyak dilihat oleh manusia siapa ini? Makhluk. Kalau sudah dilihat, sering dilihat, terus dipikirkan kemana akhirnya? Kemana? Kalau kita sering lihat sesuatu, misalnya antum lihat gambar kemudian dilihat lagi gambar ini bagus, dilihat lagi lama-lama kemana gambar itu? Kemana? Loh, gak tahu. Ya coba gak gambar lah. Sering lihat wanita, misalnya wanita ini cantik, dilihat lagi cantik lagi, dilihat lagi cantik lagi. Ini hasil lihat ini lama-lama kemana? Ke hati. Sementara kita hari-hari ini banyak rekam. Ngelihat uang, ngelihat hiburan, ngelihat HP, ngelihat perkembangan-perkembangan dunia, dipikirkan, wah ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Kalau sudah sering dilihat, dilihat manfaatnya kemana semua ini? Ke hati semua. Orang sudah seperti ini berarti akan menjadikan istak badal makhlukat kata Ibnul Qayyim. Dia akan diperbudak oleh makhluk. Bagaimana ini bisa sembuh? Kita di dunia ini hari-hari melihat makhluk. Melihat istri menyenangkan, melihat suami menyenangkan, melihat harta menyenangkan, melihat hiburan menyenangkan, akhirnya menjadi sebuah keinginan. Menjadi sebuah idealis, menjadi sebuah cita-cita. Dan kalau sudah hati seperti ini, hati ini tertawan. Hati ini menjadi penjara, di pen, hati ini di penjara. Hati ini menjadi sebuah tawanan. Dan kalau sudah seperti ini tidak mungkin orang itu bisa ikhlas. Cara menyembuhkannya dia harus meraih dawamun nador. Ya. Cara menyembuhkannya dia harus meraih dawamun nador. Terus menerus melihat kepada Allah. Dengan apa? Di dunia kita terus-menerus bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan apa kita di dunia bisa terus-menerus melihat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah iman mengajari kita ka'anna kataroh? Begitu kan? Kamu seperti melihat Allah. Sekarang dengan apa kita di dunia ini bisa mendapatkan iman dawamun nadhar ilallah. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Pintu yang paling besar, wasilah yang paling agung ketika seorang hamba kata Imam Ibnu Qayyim hatinya diterimakan dibukakan oleh Allah untuk menerima nama-nama dan sifat Allah. Dia terus mempelajari nama-nama dan sifat Allah, dihadirkan maknanya di dalam hari-harinya di dalam hati baru dia bisa dawamun nadhar ilallah. Dan kalau sudah seperti ini, makhluk jadi rendah. Tidak bisa ikhlas hanya digambarkan, ya kamu harus ikhlas, yang ini tidak bisa. Kalau kita tidak meraih dawamun dari ilallah, tidak akan bisa putus. Itulah makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma qta'anni hajati dunia Wahai Allah putuskanlah dariku rasa butuh kepada dunia Bishauki ila liqaika dengan dipenuhi rindu bertemu denganmu. Hati yang dipenuhi rindu kepada Allah Azza Jalla diterangkan oleh beliau di rahimahullah asyauqu ila liqaillah hati yang rindu bertemu dengan Allah ini puncak daripada iman yang diawali dari makrifah kalau dia tidak ma'rifah kepada Allah, tidak akan bisa lahir. Setelah ma'rifah, maka kemudian dia mahabbah. Kemudian dia khosyah. Kemudian dia rojak, Kemudian bertambah kuat ketika dia beribadah kepada Allah mendekatkan diri. Karena mendekatkan dengan yang dia kenal, mendekatkan yang dia cintai. Kemudian setelah dia mendekatkan diri kepada Allah dan dia bertambah hari ditekuni, diuji oleh Allah ditekuni, maka tambah memuncak kerinduannya bertemu dengan Allah. Ini barulah bisa tegak ikhlas. Tidak mudah terganggu ikhlas. Dan di antara hal yang paling besar merusak pengajaran adalah masalah ikhlas. Ini yang paling banyak merusak. Hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh bin Bas dalam kitab Al-Ilmu wa Akhlaku Ahlihi di antara peringatan yang diingatkan oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala, beliau mengingatkan, bukankah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka? Siapa mereka? Salah satunya Hah? orang alim. Qari. Orang yang dia adalah mempelajari Quran, mengajarkan Quran. Kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka pertama. Gagal, tidak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya. Ketika ditanya, "Bagaimana kamu?" Saya belajar Quran, saya mengajarkan ini untukmu ya Allah Padahal seluruh hidupnya Allah katakan kadabta Kamu dusta Kamu belajar dulu bukan untuk itu tujuanmu Maka masalah ikhlas asatida Ikhwani wa akhwati fitin talabatal Adalah masalah besar Masalah yang harus ditumbuhkan Maka pengajaran untuk mendapatkan ikhlas dengan iman yang benar adalah pengajaran yang paling besar dipegangi oleh mereka yang punya amanah ilmu. Apakah dia penuntut ilmu ataukah dia seorang pengajar ilmu? Kalau ini tumbang, tumbang. Bahkan dalam sebuah ayat yang khusus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat ini dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Di dalam ayat ini beliau sesat di Allah menjelaskan mengkhabarkan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Siapa di antara kalian Yang dia telah yartadda Murtad kembali ke belakang Meninggalkan agama Andinihi Siapa di antara kalian sudah meninggalkan agama Fasaufa ya'tillahu biqaumin Allah akan mengganti dengan kaum yang lain Allah ganti dengan kaum yang lain yang Allah tunjukkan sifat kaum yang dimuliakan oleh Allah ini. Allah tunjukkan sifat kaum yang dimenangkan oleh Allah dan menunjukkan mafhum khalafahnya kaum yang murtad itu, kaum yang meninggalkan agama ini tidak punya sifat ini. Allah sebutkan dalam ayat ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka punya kehidupan apa kehidupan mereka? Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah tunjukkan kehidupan iman yang sangat mendasar. Bahwasanya mereka ini adalah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Beliau sesat kita akan menjelaskan ayat ini beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahul ghaniyyu anil alamin Pertama kali diingatkan oleh beliau dalam ayat ini, Allah mengkhabarkan alam ini miliknya Allah dan Allah tidak butuh. Allah adalah dat yang tidak membutuhkan seluruh alamnya. Maknanya, kalau ada orang di alam ini mencari sebab yang tidak mendapatkan rahmat Allah, maka berarti kembalinya pada dia sendiri. Tidak sedikit pun membahayakan Allah Azza wa Jalla, tidak memadaratkan Allah, tidak memadaratkan agamanya. Nikmat agama yang mulia yang dibawakan oleh Allah Azza wa ini kalau kemudian kita tidak pegangi dengan benar, madorotnya tidak kembali kepada Allah. Tidak. Allah nggak butuh makhluknya. Madorotnya kembali kepada pemiliknya sendiri. Wa annahu mayartada an dinihi kalau misalnya ada orang sudah diberi nikmat oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan petunjuk, diberikan apa yang Allah berikan di dalam agama ini, Kemudian dia tinggalkan. Dia tidak pegangi, dia tidak jaga. Falayadurullah falayadurullah syai'a maka sedikit pun tidak akan memberikan madarat kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya kalau ada kaum yang sudah seperti ini Allah pilih kaum yang lain. Di mana wa anna lillahi ibadan mukhlisina warijalan sodikina Allah masih memiliki Allah maha berkuasa ada hamba-hamba yang mereka ini dipilih oleh Allah rijalan mukhlisin kata beliau Sa'di ketika menjelaskan yuhibbuhum wa yuhibbuna orang-orang yang mereka yuhibbunahu mencintai Allah beliau Sa'di menjelaskan mereka ini adalah rijalan mukhlisin para pembawa agama yang ikhlas dan menunjukkan bahwasanya hakikat orang yang meraih iman sampai kepada mempunyai kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itulah orang yang bisa menegakkan dirinya ikhlas dan kecintaannya kepada Allah melebihi daripada kecintaannya pada makhluk sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat yang lain walladzina amanu asyaddu hubban lillah Orang-orang yang mereka beriman itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana seorang itu bisa mencintai Allah lebih daripada makhluknya? Sementara kita hari-hari kenyataannya kita punya tobiat. Apa tobiat kita? Zuyyina nasi hubbus syahawat Manusia itu dihiaskan cinta kesenangan minal banina dari anak-anak, dari wanita, dari konatiril mukontoro, dari semua yang ada di dunia. Ini tobiat manusia. Dan manusia hari-hari melihatnya, memahaminya. Memungkinkan manusia bertambah cinta nggak dengan dunia? Bertambah. Sekarang bagaimana caranya kita bisa termasuk orang yang bisa lebih mencintai Allah kalau kita tidak kenal Allah? Nggak mungkin. Kalau kita tidak punya pengajaran makrifat kepada Allah, makrifat pada nimanya, makrifat pada sifatnya nggak mungkin. Belajar tentang asma wa sifat hanya mengenal definisi-definisi saja itu hanya pintu gerbang masuk supaya kita tidak sesat. Makanya ketika beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang bagaimana meraih iman ini istighdor, makna sifat menghadirkan makna sifat-sifat Allah fil kulub di dalam hati manusia. Karena itu sesat di rahimahullah taala ketika beliau membawakan syarah akidah wasitiyah Salah satu kepentingan syarah yang beliau berikan di dalam kitab akidah wasitiyah dan selama ini saya jarang mendapati di kitab-kitab syarah akidah wasitiyah yang lain. Beliau diantaranya punya kepentingan memberikan syarah tentang samroh asar buahnya orang yang mengimani sifat asarnya orang yang mengimani sifat Allah Azza wa itu apa dan inilah sebenarnya tujuan yang diraih ketika orang sudah mengenal Allah Azza wa dengan namanya dengan sifatnya Nah kalau kita tidak banyak paham tidak banyak belajar tidak banyak menghadirkan mentadaburi ayat-ayat tentang nama dan sifat tidak akan kita dapat makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengakhiri membawakan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat apa kata beliau man tadabbaral quran talibanil huda tabayyana lahu tariqul haq siapa yang mau merenungi mengkaji memahami terus Al-Qur'an khususnya ayat-ayat tentang nama dan sifat dan dia bertujuan mencari petunjuk tabayyana lahu tariqul haq jalan kebenaran itu akan jelas bagi dia maka meraih keikhlasan ini salah satu pengajaran yang paling penting, yang paling besar yang dulu diajarkan oleh para salaf radhiyallahu anhum. Karena itulah tarkis perhatian dulu para salaf di dalam mendidik manusia, di dalam mengajarkan manusia dalam masalah hati, masalah ikhlas. <clears throat> Ini pengajaran mereka yang paling besar. Dia sendiri adalah orang yang menerapkan begini, murid-muridnya juga diterapkan seperti ini. Asatidah ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah. Ajallu sifatihim annallaha yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka paling tingginya siar mereka paling besar, sifat mereka yang paling agung adalah sesungguhnya mereka adalah orang yang hidup Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakikat daripada kita membangun pengajaran yang benar adalah pengajaran yang dibangun dengan keikhlasan yang kuat. Dan pendidikan yang paling besar diajarkan baik gurunya maupun muridnya adalah mengajar untuk banyak mengenal Allah. Banyak diajarkan untuk marifat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ini selama ini yang menjadi fitnah bagi manusia lambat laun akan sirna. Kalau manusia itu punya masalah, punya problem, punya ini karena menganggap masalah dunia itu besar. Yang demikian ini pernah dijelaskan di dalam sebuah tulisan yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Harfi dalam tulisan beliau Asarul Asma'i was Sifati fil Iman di antara masalah yang sangat penting sekali di dalam berpegang dengan nikmat pengajaran agama ini menjadi pengajaran yang ditolong oleh Allah. Tidak ada lain pengajaran ini adalah yukhrijuhu minad dulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan kita tahu problem manusia dengan segala macam kerusakannya, kenakalannya, masalahnya adalah karena manusia banyak mengenal makhluk. Karena manusia banyak mengenal makhluk. Mengenal hiburan, akhirnya hiburan ini menjadi tujuan hidupnya. Mengenal harta, harta menjadi tujuan hidupnya. Dan dunia selama dia dunia adalah fitnah. Tidak bisa menjadi kebaikan. Maka para ulama menasihatkan cara bagaimana membangun pengajaran yang ikhlas, punya pengajaran yang besar di dalam mengenalkan hati hamba kepada Allah. Ini akan bangun, akan terbangun pengajaran itu dengan baik. Gurunya maupun muridnya. Di antara diterangkan di dalam tulisan ini, tutliul abda an khissati dunia. Salah satu dampak besar ketika seorang hamba banyak mengenal nama dan sifat Allah dan menghadirkan pengajaran ini di dalam hati manusia akan menunjukkan pada seorang hamba khisati dunia remeh rendah dunia kenapa orang menyembunyikan HP di sana sini karena dia menganggap hiburan itu luar biasa Kenapa sampai dilarang masih pacaran sama temannya? Karena dianggap punya pacar itu nikmat yang luar biasa. Ini karena mengenal dunia yang besar dan tidak ada yang rem. Apa yang rem coba? Kalau cuma dinasihati dengan psikolog nggak sembuh. Apa caranya menasihati? Bawa dia kepada pengajaran iman yang benar. Kuatkan mengajarkan untuk mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah, mengenal akhirat dengan benar, maka dunia bagi dia remeh. Kesenangan wanita seperti itu wanita. Kesenangan lawan jenis kayak gitu. Uang kayak apa kesenangan uang? Semua terbatas. Dunia menjadi rendah, khasisah, rodilah. Maka diterangkan oleh beliau man ta'allaqa bil asma'il husna wa sifatil ula tabayyana lahu hakikati hadad dunia, hakikati hadad dunia. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan pemahaman yang menghadirkan di dalam hatinya dipenuhi dengan Allah. Sampai Ibnul Qayyim menggambarkan al-qalbu arsyur rahman. Hati itu adalah arsnya Allah di dalam tubuh manusia. Di mana nama dan sifat harus bersemayam di dalam hati harus istiwa di dalam hati. Kalau yang ada di dalam hati itu yang istiwa itu makhluk, hancur. Manusia rusak. Maka berarti pengajaran ikhlas ini harus dikembalikan untuk menjadi pengajaran yang paling besar. Nah, sementara sekarang ini kadangkala kita belajar, kita mengajar tidak tahu aulawiyat. Tidak tahu mana yang harus ditanamkan paling besar. Dalam keadaan apapun kita banyak mengajarkan tentang masalah ini. Akhirnya problemnya adalah di sini. Coba lihat sekarang ini problemnya apa? Problemnya akhlak-akhlak anak ini nggak karu-karuan. Anak lulus ngaji lulus dari pondok hafal Quran dan sebagainya tujuan hidupnya nggak jelas kan aneh. Ya. Idealismenya itu nggak jelas. Pembawa Quran, pembawa Sunnah, cita-citanya cuma pengen kerja gajinya sekian. Malah ada pondok pesantren, ustadznya ini yang ngomong, lulus dapat 7T. 7T. Ini yang lulus cita-citanya dapat 7T. Ini ustadznya yang ngomong. Jadi akhwat-akhwatnya yang mondok ini kalau lulus ditanya apa yang kamu mau dapat setelah lulus 7T katanya. Di antaranya T yang pertama tampan. T yang kedua tajir. Kadang-kadang ini dulu belajar di pondok di dididik apa? Saya bilang lah kamu didik apa? Kok sampai muridmu lulus tujuannya cuma dapat 7 T? Di mana hatinya? Selama ini dapat pengajaran apa hatinya? Saya kadang ngomong sama teman-teman, saya dulu itu mondok, lulus sanawiyah saja, pulang itu yang ada di pikiran bagaimana saya membela agama Allah. Ini kita sudah besar-besar, salafi lagi, alusunnah lagi. Dan terus pengajarannya di mana selama ini? Inilah masalah. Makanya bingung. Kadang-kala ustadznya juga bingung, muridnya juga bingung. Karena lemah di dalam masalah pengajaran ini membangun pengajaran yang ikhlas yang menjadikan manusia itu bermartabat, punya cita-cita hidup yang paling tinggi kepada Allah, inilah pengajaran besar yang harus dikembalikan. Kalau ini dikembalikan, didudukkan, masya Allah. Bukan kita, kita tidak akan sulit. Allah akan mudahkan mereka diperbaiki dengan keadaan mereka. Tapi sayang sekali sekarang ini kondisi sudah banyak berubah. Dan disinilah letak letaknya sebenarnya yang harus didudukkan kembali. Maka diterangkan oleh beliau dalam tulisan ini beliau membawakan perkataan Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Fa awwalu syawahidis sa'iri ila Allah wa daril akhirati ayyakuma bihi syahidun minad dunya wa khaqari wa khaqaratiha wa qillati wa fa'iha wa kasrati jafaiha wa khissati syurakaiha wa sir wa siratin qidaiha wa yara alaha ghusyaqaha sar'a khawlaha kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah awal pertama yang harus diraih oleh orang yang menekuni agama Allah berjalan di dalam agama Allah kehidupannya dengan iman ingin meraih kemenangan di akhirat apa pertama yang harus dia miliki bukti bahwasanya dia telah meraih agama ini? Kata Ibnul Qayyim, awal pertama dia adalah orang yang bisa melihat dunia. Dia hidup di dunia, dia bisa melihat dunia. Apa yang dia lihat dunia? Dunia itu rendah. Dunia itu adalah penipu. Dunia itu adalah sesuatu yang sangat remeh. Dunia itu banyak kerusakannya, banyak kerusakannya, banyak tipuannya kalau dia sudah bisa melihat dunia seperti ini, baru berhasil punya agama. Kalau belum, berarti belum. Makanya Rasulullah SAW dengan singkat mendidik kepada sahabatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang di negeri orang lain. Tidak punya kepentingan apa-apa di negeri orang lain. Awabirus abirus sabil atau orang musafir tidak punya kepentingan dengan di tempat yang dia lewat. Ini baru dikatakan berhasil. Kalau ternyata, mohon maaf, kita didik, kita belajar, kita ngajar, ternyata kepentingan kita cuma setelah selesai yang paling besar dunia, berarti gagal kita mendapatkan agama. Ini bukan berarti kita tidak butuh dunia. Dohir yang butuh dunia. Sering saya katakan, sekarang dunia itu kebutuhan tubuh jasad kita atau kebutuhan hati kita? Coba, dunia. Kebutuhan tubuh jasad apa kebutuhan hati? Hah? Sekarang kalau misalnya hari itu dalam seminggu berapa hari? Tujuh hari. Dohirnya kalau kulit kita butuh untuk diberi pakaian supaya dilindungi. Kalau harinya itu tujuh hari, satu hari ganti baju, berarti bajunya berapa? Tujuh. Kalau orang sampai punya baju seratus lembar, itu baju sudah menjadi kebutuhan hati atau kebutuhan tubuh kulitnya. Kalau orang sudah punya baju misalnya, baju itu seharga 200 saja sudah cukup bagus. Kalau dia beli baju saja harganya sudah satu juta setengah, itu kebutuhan tubuh dohirnya atau kebutuhan hatinya? Kadangkala kita sudah tidak tahu mendudukkan masalah. Makan misalnya. Makan itu kebutuhan perut atau kebutuhan hati? Hah? Kebutuhan perut. Tapi sekarang ini seringnya makan menjadi kebutuhan hati. Sampai perutnya sakit sampai bengkak dimakani terus. Kenapa? Kuliner karena sudah masuk di hati. Kalau makan tidak enak nggak bisa marah. Ini hati. Ya kan? Loh, penuntut ilmu makanya kalau tidak bergizi sampai lengkap nggak enak marah ini sudah hati dan ini masuk dan ini berarti penanaman iman tidak berhasil karena pandangan iman yang benar mendudukkan orang memandang dunia itu rendah dan itu buah dari pengajaran iman itu yang diajarkan oleh Nabi kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil bukan berarti kita nggak butuh dunia dunia sebagaimana kata Sayyid rahimahullah ditaruh di tangan, bukan ditaruh di hati. Dan ini otomatis. Walaupun antum tidak ajari dunia, orang tetap gila dengan dunia. Kecuali kalau hati manusia dididikkan pengajaran iman yang kuat, maka lepas sendiri. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf misalnya, nyuruh orang itu jangan ke kuburan, ke kuburan itu sirik. Kemudian orang itu kita ikat di rumah supaya nggak berangkat ke kuburan. Tapi hatinya masih memahami kuburan itu bisa memberikan rezeki pada dia. Walaupun dia tidak datang ke kuburan, sirek masih terjadi nggak? Masih terjadi nggak? Padahal orangnya sudah kita ikat di rumah. Sudah kita ikat supaya nggak pergi ke kuburan berdoa di situ minta-minta. Tapi hatinya dia masih punya pemahaman kuburan itu memberi manfaat pada dia. Dia kita ikat di rumah. Masih terjadi sirik nggak? Masih. Kenapa? Karena nggak sembuh sebenarnya. Kalau dia tahu, dididik, diajarin bahwasanya ini adalah makhluk yang rendah tidak ada nilainya, nggak usah disuruh meninggalkan kuburan. Dia pergi nggak? Pergi nggak? Pergi. Karena itulah Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan pengajaran tentang tauhid uluhiyah itu dibangun dengan pengajaran tentang tauhid dat. Kalau tauhid datnya benar, maka otomatis uluhiyahnya akan ikut. Itu diterangkan para, para ulama tentang masalah ini. Maka ikhwani, ini yang disampaikan oleh Alim Ibnu Qayyim bahwasanya bentuk pengajaran ikhlas iman itu dinyatakan berhasil kalau awal yang diraih oleh seseorang dunia itu rendah. Kalau sudah rendah, tanafus enggak? Tanafus enggak? Apa artinya tanafus? Saingan enggak? Ngapain saingan? Ustad sama ustad nggak perlu saingan ngejar dunia. Murid sama murid nggak perlu saingan. Justru mereka bersaing bagaimana Allah ridho. Bukan bersaing gaji saya berapa, gaji saya berapa, saya sudah sekian kok gajinya cuma sekian, saya sudah sekian kok cuma sekian. Oh saya ini kan pemimpin, harus saya dikasih yang banyak, nggak perlu. Kenapa? dia lebih ridho dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia butuhkan cukup selesai. Kalau sudah seperti ini, yang jadi kemuliaan. Maka ini yang dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kalau hatinya sudah punya ta'aluk dengan nama dan dengan sifat, maka akan menilai dunia itu rendah. Dan kalau sudah seperti ini, ikhlas itu mudah. Nisyanun nador ilal makhluk gampang dawamun nadar ilallah dimudahkan oleh Allah. Yang menjadikan bermasalah anak-anak kita ini apa? Guru-guru kita yang menjadikan bermasalah apa? Kebanyakan tidak ikhlas. Ilhaman rahimahullah. Dan diantaranya apa? Lebih banyak memandang dunia. Jabatan, gaji, harta, posisi itu yang dilihat. Lemah melihat Allah. Karena memang pengajaran yang ada kebanyakan lemah. Ini yang paling mendesak yang dinasihatkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan yang demikian ini ikhwana rahimani wa rahimakumullah asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau Ibnu Qayyim menerangkan kembali Hada syahid Ida qama bil abdi hada syahid minha tarakhala qalbuhu anha wa safara fi talabi daril akhirah. Kalau orang itu telah berhasil meraih persaksian Allah Azza wa Jalla di hatinya dan dunia adalah rendah, maka dia bisa berangkat menuju ke kampung akhirat. Kemudian dia menjadi orang yang bisa meninggalkan dunia. Dan kalau seperti ini pengajaran akan barokah. Akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla muridnya kalau belajar seperti ini, gurunya kalau mengajar seperti ini, segala yang sulit-sulit akan dibukakan oleh Allah. Karena keikhlasan itu adalah senjata paling besar untuk ditolong oleh Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kadalika linasrifas su. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari kejelekan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah orang yang ikhlas. Asatidah ikhwani wa akhwat bidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjelaskan kembali tentang masalah ini. Hakikat dari kemuliaan ikhlas menjadi inti kemenangan di dalam meraih ketinggian pengajaran ini. Di antaranya sebuah tulisan yang sangat bagus disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Mukhtar Sinkiti di dalam tulisan beliau Sarah Zadul Mustaqni beliau mengatakan min asbabil qabul fil ilmi al wara di antara sebab ilmu itu diterima manusia kembali kepada ilmu kepada hidayah itu mudah mengikuti petunjuk itu mudah di antara penyebabnya adalah al-warok. Ketika orang itu warok, menjaga dari keinginan-keinginan yang tidak miliknya, menjaga dari yang haram yang tidak boleh dia miliki, menjaga yang halal yang Allah telah berikan pada dia. Sebagaimana hal ini manusia itu kalau dia menjaga diri dari hartanya manusia, maka Allah akan qadafallahu fi qulubin Salah satu hikmah warok kalau orang itu tidak menginginkan harta manusia, maka Allah jadikan manusia itu cinta pada dia. Seperti ini juga pengajaran ilmu. Kalau guru, kalau murid, mereka ketika menekuni ilmu ini tidak menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang lain daripada selain ilmu itu sendiri tidak terfitnah dengan dunia maka Allah jadikan hati manusia itu khubbahu mencintai dia Kemudian wawudi alahul qabul. Kemudian diterimakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang diterima. Demikian ini diingatkan oleh beliau la ya, walidalika la yastasrifu insanun min ahli ilmi ad-dunya illa ahanahu wa adallahu. Karena itu tidaklah seorang yang menekuni ilmu, orang berilmu ketika dia sudah melampaui batas terhadap dunia, menginginkan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan yang pada tempatnya dan menjadikan dia tidak ikhlas ahanahu wa adallahu Allah hinakan Allah rendahkan pengajarannya jadi tidak barokah tidak bermanfaat ini ketika ikhlas itu sudah rusak pada diri manusia wa naza'a ibadil qabul Allah cabut hatinya manusia untuk mau menerima diomongin disampaikan kita tidak terima Hati itu tidak diberikan oleh Allah penerimaan. Kenapa? Karena diantaranya keinginan dia bukan untuk menginginkan keikhlasan di dalam mencari ridha Allah. Kemudian diterangkan oleh beliau lebih lanjut Fala tajidu limuwaidihi ta'siran Limuwaidihi ta'siran Maka kamu mendapati nasihat-nasihatnya tidak punya dampak tidak punya pengaruh walaupun yang disampaikan ayat, walaupun yang disampaikan hadis. Tidak punya dampak pengaruh apa-apa bagi manusia di dalam pengajaran. Kenapa? Karena hilangnya keikhlasan. Tidak ada dampaknya bagi manusia. Li'anna akmala ma yakunu fi li'anna akmala ma yakunu alimu idza kamula yaqinuhu wa Allahu fi qalbihi izzatan nafsi wa ta'awwada min bidayati talabihi lil ilmi ayyaj'ala faqrahu ilallahi wa ginahu billahi subhanahu wa ta'ala Beliau Syekh Muhammad Mukhtar Asin Kiti mengingatkan kembali Sungguh Perkara yang paling sempurna yang dimiliki oleh orang alim dengan ilmunya Yang menjadikan ilmu ini barakah adalah keyakinan hatinya Dan Allah tumbuhkan di dalam hatinya izzatun nafsi punya harga jiwanya. Tidak menginginkan dunia ini, tidak menginginkan ilmunya yang mahal dengan nilai dunia yang rendah. Tidak menjadikan ilmunya dengan cara matematika. Sekarang ini yang terjadi, dalam ilmu saja pakainya matematika. Murid belajar jam 9 masuk. Kebanyakan jam 9 jadwal masuk, masuknya jam berapa? Jam berapa? Yang sering terjadi telat atau masuk sebelumnya? Telat. Ini namanya sudah berpikir dunia, bukan berpikir ibadah. Guru juga begitu. Harusnya dia ngajar sekian jam, kemudian digaji sekian. Kamu ngajar kok segini ya? Iya kan gajinya sekian. Berarti dia membandingkan antara nilai ngajarnya dengan harta. Ketika disuruh, mbok kamu didik yang lain ini, lo gaji saya cuma sekian. No. Apakah dulu para ulama seperti itu? Apakah dulu para penuntut ilmu seperti itu? Ini menunjukkan fenomena kita ini sudah kebanyakan fenomena dunia. Bukan fenomena ibadah. Bukan fenomena mencari keikhlasan dari Allah Azza Makanya susah. Allah jadikan pengajaran ini menjadi pengajaran yang barokah. Kemudian dia membiasakan di dalam sejak awal menuntut ilmu. Orang yang akan diraih diberikan oleh Allah menjadi pembawa ilmu yang ikhlas itu bukan datang tiba-tiba. Dari sejak dia menuntut ilmu dia biasakan dirinya. Dari sejak dia belajar dia biasakan dirinya bahwasanya menuntut ilmu itu kepentingan yang paling besar, dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada kebaikannya Allah. Kenapa dia menuntut ilmu? Karena ingin mencari kebaikan dari Allah. Tapi kalau dari awal belajar sudah ditanamkan. Kamu kalau belajar di sini lulus, besok nanti kamu bisa kerja jadi ustaz terkenal, gajinya banyak. Dari awal sudah dididik untuk kenal dunia. Dari awal sudah dididik untuk tidak mudah ikhlas. Makanya dulu para salaf meriwayatkan kunna nata'allamul adaba isrina sanatan. Kami dulu belajar adab 20 tahun belajar adab. Untuk membenarkan adab. Baru kami belajar ilmu 20 tahun. Sekarang ini kadangkala kita masuk di dalam ilmu seperti kita mengejar dunia. Tidak menyiapkan diri, tidak membangun adab dan tidak ada fokus untuk dididikkan tentang adab yang benar sehingga masuk ilmunya Allah yang mulia dengan cara yang remeh. Makanya nanti ketika jadi orang alim juga akhirnya remeh. Imam Bukhari rahimahullah taala ketika diminta gubernur Bukhara untuk ngajar, apa kata Imam Bukhari? Saya tidak akan menjadi orang yang menghinakan ilmunya Allah. Kalau dia mau belajar ke sini. Ini orang-orang mulia dulu, para pembawa ilmu dulu. Coba kalau ditelitilah, problem semua di dalam ilmu. Apakah itu guru, apakah itu murid? Coba tanya secara jujur, masalahnya apa? cinta Allah atau problem dunianya. Berselisih, tidak cocok ini, nggak cocok ini. Coba tanya, mesti masalahnya masalah dunia. Bukan bicara masalah ikhlas, bukan bicara masalah ilmu. Murid bermasalah, nakal begini-begini, sudah besar tidak nut Coba tanya, apa masalahnya? Mesti lemah hatinya. Urusannya dengan masalah fitnah dunia. Guru juga begitu. Coba ini masalah ini berselisih ini coba lihat ujung-ujungnya. Ini yang diterangkan oleh beliau Sausaimin Kebanyakan ikhtilaf sekarang adalah Ikhtilafun fil qalbi Ikhtilaf yang terjadi sebenarnya bermula dari masalah hati Ikhwani wa akhwati fiddin Asatidah rahimani wa rahimakumullah Ini yang diajarkan Yang ditanamkan dulu para salaf Akhirnya dia bisa menilai Ilmu itu dengan penilaian yang besar Dia tidak menjadi orang yang meremehkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai diterangkan oleh beliau saya Muhtar Amin Asin Kiti. Faida fa'alna dalika. Kalau kita melakukan cara pengajaran seperti ini, wajadnal khaira wal barokah. Pasti kita akan mendapati pengajaran ini baik dan barokah. Dan itu sunatullah wa wajadna man yastati'u ay yakhruja min baitihi minas sabahi wa la yarji'u ila baitihi illa fil laili wa huwa akifun fi baitin min buyutin nas yuallimu abna al muslimin kalau pengajaran itu dibangun seperti ini maka nanti akan melahirkan murid-murid guru-guru yang siap duduk dari subuh keluar meninggalkan rumah sampai malam dia tidak pulang duduk di masjid yuallimunal ilm mengajarkan ilmu kita lihat dulu para salaf mulai pagi subuh keluar mengajarkan ilmu pulang malam hari berapa gajinya berapa gajinya Imam Ahmad bin Hambal Masya Allah Fakir-fakir mereka para ulama' maka ilmu mereka izah, barokah. Perkataan-perkataan mereka didengar oleh manusia bermanfaat. Al-Imam Ibnul Qayyim Kitab beliau salah satu naskah yang asli Yang otentik satu Lafan itu Ada di perpustakaan Amerika Salah seorang ulama mengomentari kejadian ini Ini menunjukkan ikhlasnya mereka Ikhlasnya dia Bahkan bukan orang Islam, orang kafir saja menjaga perkataannya Ibnul Qayyim. Kadangkala orangnya masih hidup, nasihati orang yang masih hidup, belum pergi, yang dinasihati cuma menteleng saja begini. Ini beliau para ulama sudah meninggal dunia, kalimat-kalimat mereka masih barokah. Kenapa? Karena ikhlasnya mereka. Sekarang yang kalian itu para penuntut ilmu besok akan membawa ilmu. Kalau ini dikerjakan, bangunan pengajaran dididikkan kepentingan yang paling besar adalah untuk ikhlas, maka insya Allah akan barokah, akan lahir generasi yang seperti ini. Tidak sebagaimana sekarang ini. Kita cari orang yang mengajarkan ilmu saja susah. Padahal kalau ditanya punya ilmu. Kenapa? Saya masih ingat dulu Ketika Ustadz Abu Nida pernah mau nyuruh saya ke Kalimantan Loh Ustadz kan banyak Ustaz Ustaz, Oh susah Kalau Ustaz lain kan nanti tanya dulu Sudah ada motornya belum? Sudah ada rumahnya belum? Sudah ada ini belum? Duh, gimana pembawa ilmunya Allah dulu para sahabat begitu jadi orang alim langsung fantasi Rufil ardi. Mereka keliling ke dunia membawa ilmunya Allah. Tidak ada yang gaji. Cari rizkinya Allah. Ini karena memang dibangun dengan keikhlasan, punya izah. Maka kalau ini kita kembalikan yang paling mendasar, pengajaran insya Allah akan baik kembali, akan barokah. Pengajaran insya Allah akan menjadi pengajaran yang diridai oleh Allah siapapun kita. Tidak bisa kita menganggap remeh masalah ini. Oh saya nggak apa-apa. Kalau yang penting yang ini ikhlas saya tidak ikhlas nggak apa nggak bisa. Semua karena musibah itu kalau ditimpakan oleh Allah ditimpakan semua. Bencana itu kalau ditimpakan oleh Allah diratakan. Perang Uhud semua sahabat Nabi salah atau beberapa sahabat Nabi yang salah? Beberapa aja yang salah. Tapi semua terkena bencananya. Maka bangunan ikhlas ini harus menjadi prioritas pengajaran yang paling besar Bukan cuma hanya disuruh oh iya ikhlas, oh iya ikhlas enggak. Sebagaimana tadi diterangkan para ulama, pengajaran tentang nama dan sifat Allah, makrifat kepada Allah ini harus menjadi dominasi. Bagaimana caranya guru, bagaimana caranya murid punya ketekunan dengan ayat-ayat Allah khususnya nama-nama dan sifat Allah Azza wajalla, Mentadaburi. Insya Allah kalau ini kita kembalikan kembali kemudian akan lahir kecintaan kepada Allah, akan banyak generasi-generasi yang kemudian ikhlas. Kemudian dinasihatkan oleh beliau Syekh Mukhtar Asin Kiti, "Amma idza wudi'at ala ala dalikal khafawiz khawafizi wa jawaizi farubama ta'allaqa qalbuhu biha." Salah satu nasihat yang diingatkan oleh beliau, adapun kalau pengajaran itu Kehormatannya cuma diberi kehormatan dengan simbol-simbol seperti syahadah, ijazah yang itu dijadikan orientasinya. Maka hatinya penuntut ilmu, lihat taal ta'alluqu bisahadah. Lihat kalau dia belajar, bagaimana dia belajar? Yang penting saya lulus. Mau nakal, mau apa, mau apa. Nanti yang ngajar juga begitu. Yang penting saya luluskan dia. Karena orientasinya cuma hadiah-hadiah. Orientasinya cuma hal-hal yang sifatnya simbol dengan ini. Dulu para salaf mereka tidak pernah ada yang seperti ini, mereka menjadi orang mulia di dalam ilmu. Sebagai akhir penjelasan ini, seorang ulama Al-Imam Fudel bin Ayyad rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anna ahlal ilmi akramu anfusahum kalau sekiranya orang-orang ahli ilmu ini punya bangunan ilmu memuliakan ilmu, dirinya dimuliakan, ilmu dijunjung tinggi dengan dibangun dengan pengajaran ikhlas yang benar. Wasaku ala dinihim dan mereka menjadi orang yang tamak prioritas kepentingan mereka, harta pokok mereka yang mereka jaga siang malam adalah agama mereka. Wa azul ilma dan mereka memuliakan ilmunya Allah dengan benar. Wa sonuhu dan mereka jaga ilmunya Allah wa anzaluhu khaitsu anzalahu Allah dan mereka dudukkan ilmunya Allah sebagaimana Allah mendudukkan ilmu ini la khada'at lahum riqabul jababirah lehernya para preman akan datang untuk siap diatur orang akan mudah diperbaiki penjahat pun akan mudah menerima ini kalau ilmu didudukkan dengan benar ini kalau keikhlasan ditinggikan, ini kalau ilmu Allah dimuliakan. Orang itu akan menerima dengan hatinya yang lapang. Orang yang paling dianggap preman saja akan menerima dakwah ini dengan baik. Wang humun nas, manusia akan menurut, akan tunduk ikut. Wa kanu taba'an. Dan manusia akan mengikuti mereka. Nasihat itu akan diikuti oleh manusia. Wa azzal Islam wa ahluhu maka Islam menjadi mulia kembali, ahli Islam menjadi mulia kembali. Walakinnahum adallu anfusahum. Tetapi ketika manusia sudah merendahkan dirinya, ilmu Allah Azza direndahkan dengan kepentingan dirinya, ketidakikhlasan dia, walam yas'alu mana qasamin dinihim, dia tidak pernah menanyakan kalau agamanya rusak, agamanya keliru, caranya tidak benar, tidak ikhlas, tidak tidak pernah bersoalkan in salimat lahum dunyahum yang penting dunianya selamat. Kalau sudah yang dipikir pokoknya kesenangannya didapat, dunianya didapat, hasilnya didapat, terserah agama mau baik atau tidak terserah. Kalau sudah seperti ini keadaan mereka, maka diterangkan oleh beliau di dalam penjelasan ini fadallu wahanu ala maka mereka kemudian menjadi orang yang rendah dan menjadi orang yang hina di atas manusia semua. Ikhwani wa akhwati fiddin asatidah talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah. Ini di antara beberapa hal yang kita jadikan wasiat dan nasihat pada kesempatan ini. Dan apa yang saya sampaikan ini hanyalah kalimat-kalimat yang sedikit yang membukakan kembali bagi kita dari mana persoalan besar yang harus kita perbaiki kembali di dalam membangun kemuliaan ilmu ini sehingga mudah-mudahan kita termasuk rijalul ilmi yang benar pembawa ilmu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau tidak yang terjadi sebaliknya Inna Allah yarfa'u bihadal ilmi akwaman wa yada'u bihi akharin Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dengan sebab ilmu ini beberapa kaum dan Allah Azza wa Jalla menghinakan beberapa kaum juga dengan sebab ilmu ini. Bahkan kehinaannya orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah dan tidak bisa membawa ilmu ini dengan baik, kehinaan yang lebih rusak. Sampai Abad bin Abad Al-Khawas mengatakan dosa-dosa mereka, kejahatan-kejahatan mereka dunubun la yustaghfar Kejahatan mereka ini adalah kejahatan yang susah untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ini bencana kalau kita ini membawa ilmu, kemudian kita tidak termasuk bisa menjadi rijalul ilmi yang benar. Ikhwani wa akhwati fiddin, asatidah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah apa yang kita jadikan tausiah dan nasihat pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan khususnya kepada para asatida dan kepada beliau Ustaz Abu Nida. Tidaklah apa yang kita sampaikan kecuali kita ingin kembali bagaimana kita memperbaiki jalan ilmu kita agar kita termasuk orang-orang yang selamat ketika kita bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat sebagaimana di dalam dalil Allah Azza wa Jalla mengingatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.